Dari masyarakat muslimin mengucapkan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di tempat yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi kemudian yang kedua rasa syukur juga saya sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Agung Purwokerto yang telah memberikan waktu dan tempat untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini. Dan kepada seluruh ikhwan yang telah memberikan wasilah untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini dan kepada seluruh para mustami, para hadirin, para ibu, para bapak yang hadir di majelis yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini judul yang kita bawakan adalah Nurul Ilmi wa dhulamatul jahli pada kesempatan pagi yang berbahagia ini judul yang kita bawakan adalah Nurul Ilmi wa Dhalamatul Jahal. Cahaya ilmu dan kegelapan kejahilan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bagi seorang mukmin ia meyakini bahwa ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan. karena ilmu adalah merupakan cahaya Allah petunjuk Allah taala yang dibawa oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kejahilan adalah merupakan kegelapan Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam ayat Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam banyak hadis tentang kedudukan ilmu dan kedudukan ulama dan bahayanya kebodohan. Maka dengan itu salah satu tujuan Allah taala mengutus para nabi adalah liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi mengutus para rasul di mana tujuan utamanya liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. min dulumatil jahli ila nuril ilmi wa min dulumatil syirki ila tauhid wa min dulumatil maksiyah ila ta'ah wa min dulumatil bid'ah ila sunnah maka dengan itu Allah taala mengutus para nabi dan mengutus para rasul salah satu tujuan utamanya mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat dan dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang kegelapan kejahilan dan cahaya ilmu tentunya juga sangat luas untuk kita bahas tetapi kita akan membahas bagian dari ini semua. Pertama kita akan membawakan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Maryam. Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam dan salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah berfirman dan Allah memberikan kepadaku berkah aina ma kuntu di mana saja aku berada. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bagian dari ayat ini tentang keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala senantiasa memberkati Nabi Isa alaihi salam. Di mana Nabi Isa alaihi salam senantiasa bersamanya berkah dan senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Lalu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan Kenapa? Allah Ta'ala memberkati Nabi Isa alaihissalam. Waqala li'annahu yu'allimun nasa al-khair wa annahu qudwatun linnas fil khair Nabi Isa alaihi salam dijadikan sebagai seorang hamba yang senantiasa diberkati dan senantiasa bersamanya berkah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan alasan yang paling utamanya karena beliau adalah orang yang mengajari manusia kebaikan. dan orang yang senantiasa menjadi kudwah menjadi suri tauladan dalam kebaikan annahu yu'allimuna nasa al khair wa annahu qudwatun linnas fil khair karena beliau adalah orang seorang hamba yang mengajari manusia kebaikan dan beliau menjadi seorang hamba yang menjadi suri tauladan bagi manusia tentang kebaikan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim wa naqala kalaman an Ali radhiyallahu taala anhu faqala An-nasu salah satu An-nasu salah satu asna. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil ungkapan dari Imam Ali radhiyallahu taala anhu dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu maka beliau mengatakan an-nasu salah satun manusia itu ada tiga kelompok Hamba Allah itu ada tiga kelompok. Dan apabila disebutkan untuk orang beriman, maka seorang mukmin atau orang-orang beriman terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama fa'alimun rabbani. Kata beliau, kelompok yang pertama adalah ulama rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Kelompok yang ketiga, hamajun ro'aun, atba'a kulla na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi walam yalja'u ila ruknin thiqin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengambil ucapan dari Ali radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan an-nasu salah satun. Jadi manusia itu ada tiga kelompok. Jadi siapa yang berada dalam kegelapan, siapa yang berada dalam cahaya dan berkah. Yang pertama, alimun rabbani. Kelompok yang pertama yaitu ulama rabbani. Kelompok yang kedua muta'allimun ala sabilin najah yaitu para pencari ilmu, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Jadi para penuntut ilmu, para tolabutul ilmi yang berada di jalan yang lurus di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'aun atba'a naikin. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang jahil yang taklid buta. Yang ia digambarkan bagaikan seekor burung beo yang dia melapatkan dan mengucapkan sesuatu tergantung apa yang dia dengar. Yang digambarkan adalah bagaikan seekor kerbau ataupun seekor sapi yang telah diikat hidungnya. Mukallid, taklid buta. Yang dia bertindak, beramal, berbuat tergantung yang membawa orang. Ini orang yang taklid buta. Yang dia berbuat di atas kegelapan. Kahat bil lail, dia adalah bagaikan pencari kayu bakar di tengah malam. Hatta ular pun dia ambil dan dia celaka dengannya. Dia bagaikan dahan-dahan atau ranting-ranting yang ketiup angin Kemana angin mengarah, kesitulah dia bergerak. Mereka tidak berjalan di atas ilmu, di atas basirah, di atas hujah. Dan mereka tidak kembali kepada sumber yang kuat, baik dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya. Demikian Ali radhiyallahu taala anhu membagi manusia alimun rabbani muta'allimun ala sabilin najah wahamajun ra'aun atba'a kula na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin Adapun kelompok yang pertama adalah ulama rabbani. Apa yang dimaksud dengan ulama rabbani? Para ulama ketika menjelaskan yang dimaksud dengan ulama rabbani berbeda-beda dari sisi memberikan definisi tapi satu dengan yang lainnya sesungguhnya tidak bertentangan tetapi hanya beda dalam pengungkapan saja <coughs> di antara mereka ada yang mengatakan ulama rabbani humul alimuna bil kitabi was sunnah wa bi aqwali salafil ummah tab'an dirayatan wa riwayatan hibban wa fikhan. Di mana ulama robani adalah orang-orang yang alim kepada Al-Quran, alim kepada Sunnah, dan alim kepada perkataan-perkataan para sahabat. Mereka mengenal akwal para tabiin, para tabiun tabiin. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan agama ini. Dan ulama Rabbani tentunya masuk di dalamnya para ulama yang mereka menjaga agama ini. Baik menjaga secara periwayatan di mana mereka menghafal ayat-ayat Al-Qur'an mereka menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para fuqaha hadhil ummah. Mereka adalah orang-orang yang fakih dari umat ini. Karena mereka memahami tafsir-tafsir Quran, mereka memahami makna-makna hadis. Mereka adalah para ulama hadis alladzina yumayyizuna al ahadits baina saqimihi wa sahihihi Para ulama rubani mereka adalah para ulama hadis yang mereka memisahkan sahih dengan dhaifnya. Fahum umara'i hadihil ummah. Mereka adalah para umara hadihil ummah. Wahumul jamaah dan mereka itu adalah jamaah yang kita diperintahkan untuk iltizam dengan mereka. Wahum kedua fil khair. Mereka adalah merupakan suri tauladan dalam kebaikan. Karena tentunya yang dimaksud dengan ulama rabbani humul amiluna bil kitabi was sunnah. Di mana mereka termasuk orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi suri tauladan buat kita dalam mengamalkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ulama rabbani kemudian yang kedua muta'allimun ala sabilin najah para penuntut ilmu yang berada di atas petunjuk Sebelum saya mengisyaratkan poin yang pertama itu tentang ulama dan bagaimana cahaya ilmu maka saya ingin menyebutkan pada poin yang kedua muta'allimun ala sabilin najah kelompok yang kedua orang-orang yang akan diberkati Allah dan orang-orang yang akan mendapatkan cahaya Allah adalah para penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, di atas hidayah, di atas petunjuk. Tapi timbul pertanyaan, penuntut ilmu yang mana yang Allah Ta'ala akan yang Allah Ta'ala akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Penuntut ilmu yang mana? Yang Allah Ta'ala akan memberkati mereka. Maka para ulama mengatakan, penuntut ilmu akan berada di atas jalan yang lurus, manakala mengumpulkan empat perkara yang sangat penting. Setiap di antara kita yang melangkahkan kaki mencari ilmu maka mereka akan diberikan hidayah oleh Allah taala dan sampai kepada tujuan itu ilmu nafi kalau dia menempuh empat sebab tidak hidayah maka tentunya ilmu tidak akan didapat hati yang dengan tujuan yang tidak ikhlas. Dan bukan makomnya kita menjelaskan tentang mana ikhlas secara panjang. Tapi ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, di antara salah satu sebab orang akan berada dalam petunjuk dan diberikan taufik itu apa? Asyaikhul mustaqim di mana dia diberikan taufik bertemu dengan guru yang lurus. Lurus akidahnya, lurus manhajnya dan baik ahlaknya. Karena barang siapa yang mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, tapi dia tidak diberikan taufik ketemu dengan seseorang yang soleh dengan seorang guru yang lurus maka dia akan terjerumus kepada kesesatan dengan itulah Al-Imam Ibnu Syaudab beliau mengatakan inna nikmatillah ala syabi' idan nasaka an akhi sahiba sunnah yahmiluhu alaiha seorang ulama yang bernama Ibnu Syaudzab dia berkata di antara nikmat Allah yang paling besar yang dianugerahkan kepada seorang pemuda atau seorang pemudi Yaitu manakala seseorang itu berjalan dari masa kecilnya bertemu dengan sahibu sunnah yang membawa dia kepada sunnah. Kalau seseorang ditakdirkan tiba-tiba ketemu dengan orang khawarij dari sejak dia tumbuh maka dia akan bersamanya. Barang siapa yang sejak kecil dia sudah ketemu dengan seorang Mu'tazilah, maka dia akan mewarisi pemikiran sampai tuanya adalah pemahaman Mu'tazilah. Waqala al-Imam Yusuf ibn al-Asbat rahimahullahu taala qala kana abi qadariyah wa akhwali rawafidha fa anqadina Allah bi Sufyan Fahamalani ala sunnah. Imam Yusuf Ibnu Asbat berkata, Bapakku seorang kodariah. Jadi bapaknya bermadhab kodariah, menyimpang dari sisi keimanan kepada takdir. Dan paman-pamanku seorang Rafidhah, bermadhab Syiah Rafidhah. Lalu Allah menyelamatkan aku di mana aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah maka beliau membawaku kepada sunnah Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak sedikit orang yang dalam niatnya ketika dia melangkahkan kaki pingin hidayah, pingin dapat petunjuk, pingin ada dalam kebaikan, tetapi takdirnya lain. Di mana dia tidak bertemu dengan sahibus sunnah. Maka tentunya ini adalah musibah. Maka nikmat barang siapa yang berjalan kaki mencari ilmu lalu Allah mempertemukan dengan seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, baik ahlaknya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala ketemu dengan Imam Malik. Sebagaimana Imam Ahmad ketemu dengan Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Muslim ketemu dengan Imam Bukhari. Sebagaimana Imam Abu Daud ketemu dengan Imam Bukhari sebagaimana Imam Bukhari ketemu dengan Ali Al-Madini dan demikian para ulama. Dan ini adalah ilmu. Yang ketiga, pencari ilmu yang berada dalam jalan keselamatan syarat yang ketiganya apa? Kutubus sihah di mana dia memiliki rujukan buku yang dibacanya buku-buku yang lurus isinya. Buku-buku yang dikalang oleh ulama ahli sunnah Bukan buku ahlul kalam Bukan buku filsafat Tetapi buku yang dia baca Buku yang dijadikan rujukan oleh dia Buku yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah Tapi manakala orang pertama kali dia belajar yang pertama dia baca adalah kutubul fitan, kutub yang di dalamnya fitnah, kitab-kitab yang di dalamnya syubhat, kesesatan, maka orang ini dapat musibah. Karena tentunya salah satu yang akan membentuk pemikiran seseorang, akidah seseorang, akhlak seseorang sesuatu yang dibacanya. Ini ya, sesuatu yang dibacanya. Kalau yang dibacanya adalah Quran, kalau yang dibacanya adalah Sahih Bukhari, kalau yang dibacanya adalah Sahih Muslim, kalau yang dibacanya adalah Kutubus Sitah akan berbeda. Dengan orang yang pertama dia membaca dan belajar Islam buku Aristoteles, buku filsafat, bukan kutubusita. sitah. Maka oleh sebab itu para ulama semoga Allah merahmati mereka, yang pertama mereka menghafal Quran, menghafal hadis. Setelah itu membaca akwal ulama. Karena demikian ilmu Yang keempat, di mana seseorang ini akan diberkati berada di atas ilmu dan akan diberkati di atas cahaya apabila orang mencari ilmu bisa beri wal istimrar wa ulul himmah di mana syarat yang keempat pencari ilmu, penuntut ilmu akan berada di atas jalan yang lurus setidaknya mengumpulkan tiga sifat ketika mencarinya. Yang pertama, ulul himmah. Tinggi cita-citanya. Ketika orang mempelajari ilmu agama ini, ketika orang mempelajari syariat ini, maka dia harus menanamkan dalam hatinya cita-cita yang tinggi. Karena uluwil himmah sebuah motivasi yang akan menggerakkan seseorang. Kemudian yang kedua, al-hirs wal istihan. Memiliki kesungguhan dan kesemangatan. Yang ketiga adalah as-sabru memiliki kesabaran. Li'anal ilma latunalu birraha. Karena ilmu tidak akan didapat dengan leha-leha, dengan santai. Tapi ilmu bil hirsi wa ulul himmah wa bisabri. Lihat para jamaah yang dirahmati Allah taala. Apa yang menimpa orang-orang sebelum kita. Kalau para jamaah yang hadir di tempat ini ya mungkin datang dari rumahnya juga ya apa adanya lah duduk di majelis taklim nggak bawa buku nggak bawa tulisan padahal hafalannya pun rendah gitu barho kalau udah bubar semuanya lupa tapi nggak pernah bawa tulisan bawa catatan ya. penuntut ilmu yang memang benar-benar sedang menempuh jalan keselamatan tidak demikian maka saya ingin mengkisahkan seorang ulama besar yang merupakan murid dari Imam Ahmad yaitu Baqi Ibnu Mahlad Al-Andalusi ini disebutkan dalam kitab Siar Alam Nubala Bagaimana para ibu, para jamaah, Baki Ibnu Mahlad mencari ilmu. Beliau akan mencari hadis dari Imam Ahmad. Beliau berada di Andalusia, Spanyol. Dan Imam Ahmad berada di Baghdad, di Irak. Dan waktu itu belum ada pesawat, belum ada kapal laut, belum ada kereta api. Maka beliau pun mengarungi lautan dari Andalusia ke Maroko. Entah pakai sampan atau pakai apa. Dari Maroko berjalan kaki menuju Baghdad. Sesampai beliau ke Baghdad, maka beliau bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Tolong aku tunjukkan ke masjid yang Imam Ahmad mengajarkan hadis. Maka kata orang-orang Baghdad, kamu kesiangan. Kenapa Imam Ahmad sekarang dilarang menyampaikan hadis? Beliau ditahan. Karena waktu itu fitnah tentang apa? khalqul Quran. Di mana pemimpinnya waktu itu mengatakan Quran makhluk. Bukan kalam Allah. Dan Imam Ahmad komitmen teguh, tegar dalam pendiriannya di dalam hak mengatakan Quran kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Sehingga Imam Ahmad dipenjara. penjara Waktu itu baru tahanan rumah kalau bahasa kita ya. Beliau tidak boleh menyampaikan hadis. Nah, Baki Ibnu Mahlad ketika mendapatkan rintangan yang pertama tidak berhenti. Dia tidak mengatakan begini, "Udahlah, saya akan pulang lagi ke Andalus." Setelah dia mendapatkan rintangan pertama. Tapi beliau membuat siasat, membuat satu cara bagaimana ketemu dengan Imam Ahmad. Akhirnya dia mencari baju yang compang-camping, baju yang kotor, lalu mengikat dengan imamahnya dan membawa tongkat, sehingga dia digambarkan seorang pengemis. Maka beliau masuk kepada rumah Imam Ahmad. Sesampainya ke rumah Imam Ahmad, maka para penjaga rumah Imam Ahmad dari kenegaraan tidak ada yang curiga kalau dia akan mencari hadis. Dibiarkan, oh ini seorang pengemis. Setelah mengucapkan salam dan masuk ke rumah Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, "Aku merasa yakin kamu bukan orang sini. Aku mengira engkau dari arah Afrika." Beliau mengatakan, aku lebih jauh dari apa yang kau sangka. Dari mana? Dari Andalusia. Mau apa engkau ke sini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, oh sayang, hari ini saya dilarang untuk menyampaikan hadis. Sungguh aku ingin menyampaikan hadis kepadamu, tapi aku dilarang. Maka karena punya giroh, dia tidak berhenti. Dia tidak mengatakan, "Ah, kalau begini saya pulang." Maka beliau mengatakan, "Wahai imam, aku punya cara, aku punya siasah bagaimana aku mengambil hadis darimu." Kata Imam Ahmad, "Seperti apa?" Aku akan berpura-pura seperti ini dan meletakkan kertas di bawah kainku ini dan alat tulis yang lainnya. Maka Baki bin Mahlat berhari-hari, berbulan-bulan mencari hadis. Dengan cara yang seperti itu sampai beliau itu mengumpulkan lebih dari 300 hadis. Kesabaran, istimror, kekuatan, ketangguhan, uluwil himmah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala setelah beliau dibebaskan dari penjara maka tidaklah beliau mengajarkan ilmu hadis kecuali menceritakan bagi Ibnu Mahlad karena kesungguhannya maka ini yang dimaksud muta'allimun ala sabilin najah ini syaratnya Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan enam tingkatan. Jadi para penuntut ilmu, para ibu, para bapak yang saya hormati, ilmu bisa dibawa pulang dengan enam tingkatan. Ilmu akan kokoh pada seseorang dengan enam perkara. Jadi ilmu ini harus pakai manhaj mencarinya. Sehingga orang itu diberkati dengan ilmu. Jangan sampai orang itu duduk di majelis taklim tapi tidak ada perubahan kehidupannya, sifatnya dan tidak membawa ilmu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan al ilmu tunalu bisitti maratib Kata beliau ilmu akan didapat dengan enam tingkatan. Barang siapa yang menempuhnya dengan enam tingkatan ini, maka dia akan mendapatkan berkat ilmu. Faqala Al-martabatul ula husnu samti bitisali sam'i wal basari wa huduril qalbi. Tingkatan yang pertama, orang yang akan diberkati ilmu dan dengannya dia akan mendapatkan jalan petunjuk husnus samti. Artinya ada kesiapan mencari ilmu diam. Dengan apa? Dengan nyambungnya kedua telinga nyambung kedua mata dan hadirnya hati. Sebab inilah ada watul ilmi, ini perangkat ilmu. Jadi ada mustami yang bilang, Pak Ustadz, tadi itu badannya besar, kenapa lama kelamaan kok semakin kecil? Ternyata dia tidur taklimnya. Dia bilang tadi Ustadz itu suaranya besar banget katanya. Mikrofon ini besar banget suaranya. Lama kelamaan kok kecil. Ternyata dia tidur. Nah, ini tidak mungkin. Hudurul kolbi, hadirnya hati. Jangan duduk di majlis taklim, tapi yang dipikirin utang, pekerjaan. Nah, hudurul kolbi, Itisalus sami, itisalul basari, hudurul qalbi. Hadir. Ini tolabul ilmi. Dan dia akan membawa sesuatu ketika pulangnya. Yang kedua, husnus su'al. Tolabul ilmi yang akan diberkati adalah yang benar dalam bertanya yang baik ketika dia bertanya. Karena pertanyaan adalah setengah jawaban. Maka kita <coughs> saya tidak pernah menjawab kalau sekedar SMS itu. Terutama mungkin pertanyaan ini kemungkinannya apa, alasannya apa. Karena tidak sembarangan memberikan jawaban itu. Ketika orang keliru memberikan pertanyaannya dan itu masalah-masalah yang membahayakan seperti tentang suami istri berkaitan dengan cerai, berkaitan dengan talak harus tafsil dulu ditanyakan perinciannya. Tidak sembarangan. Husnul su'al. Kemudian yang ketiga adalah husnul fahmi. Betulnya pemahaman baiknya pemahaman. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al ilmu laisa bi kasratil julus wala bi kasratil syuyuh wala bi kasratil qiraah wa innamal ilmu huwal fahmu. Para ulama menjelaskan ilmu bukan banyaknya duduk. Ilmu bukan banyaknya guru. Ilmu bukan banyaknya membaca. Tapi ilmu adalah paham. Karena orang yang mempelajari sesuatu tapi tidak paham dan membaca sesuatu tapi tidak paham, maka digambarkan seperti orang-orang khawarij. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum Di mana mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahami maknanya. Dan ini berbahaya. Nah, ini adalah husnul fahm. Yang keempat, al-hibdu wal murajaah. Tangga yang keempat, ilmu itu adalah dihafal dijaga imma al-hibdu bil akli aw al-hibdu bil kitabah ilmu itu imma dijaga dengan hafalannya atau dijaga dengan tulisannya maka dengan itu para ulama mereka mencatat ilmu dan menulis ilmu Yang kelima, at-ta'lim wa huwa zakatuhu. Yang keenam, al-amalu bihi wa huwa samratuhu. Sedangkan tingkatan yang kelima yaitu mengajarkannya dan itu adalah merupakan zakatnya ilmu. Yang keenam, mengamalkan ilmu dan itu adalah merupakan buah dari ilmu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barang siapa yang menempuh empat yang menempuh enam tingkatan ini barang siapa yang menempuh enam tingkatan ini maka Allah akan memberkatinya hidayah memberkatinya petunjuk Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Dan demikianlah orang mencari ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun wal jahru yakni dolamun Ilmu itu adalah cahaya. Dan kejahilan itu adalah kegelapan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan dulu dua poin pertama. Ilmu, ulama, dan pencari ilmu. Kenapa? Allah Ta'ala menggambarkan ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran Au man kana mayyitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mas'alahu fi dhulumati laysa min kharijin minhu Allah taala menjelaskan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini perumpamaan tentang manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang hidup jasadnya. Lalu Allah taala menganugerahkan kepadanya cahaya yaitu ilmu maka dengan itulah Allah menghidupkannya. Sementara orang yang jasadnya hidup tapi tidak ada ilmu dan tidak diberikan ilmu maka hakikatnya adalah mati dan dia berada dalam kegelapan berkata para ulama ketika mereka mengomentari <clears throat> beberapa ayat ini dan yang semakna dengan ayat ini. Qala al-jahlu adharu ala sahibihi minal marodi wal maut. Mereka mengatakan kebodohan lebih berbahaya kepada seseorang daripada sakit dan kematian. Jadi orang yang sakit dan orang yang mati itu lebih rendah bahayanya ketimbang orang yang hidup tapi tidak punya ilmu. Wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi. Wa adsamuhum qabla al kuburi kuburun. Mereka mengatakan kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang sesungguhnya. Jadi walaupun hidup dia dianggap mati gitu. Orang yang tidak punya ilmu. Dan jasadnya walaupun ada di dunia tapi hakikatnya seperti orang yang sedang berada di kuburan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Karena kejahilan adalah sesuatu yang membahayakan bagi setiap mukmin. Karena kebodohan adalah sesuatu yang paling membahayakan bagi seorang mukmin. Saya akan memberikan beberapa misal dalam waktu yang singkat ini. Tadi malam saya membacakan sebuah hadis itu hadis Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang orang yang membunuh 99 orang. Jadi tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang yang rajin ibadah, jadi semangat dari sisi ibadah, tapi dengan kejahilan, tapi dengan kebodohannya. Maka dia ditanya, aku telah membunuh 99 orang. Apakah bagiku ada taubat? Maka rahib itu menjawab, tidak mungkin katanya ada taubat bagi kamu. Kamu telah membunuh 99 orang. Maka akhirnya dia dibunuh. Dan genaplah orang itu membunuh 100 orang. Dan dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya kebodohan. Ketika orang itu memberikan fatwa, ketika orang memberikan jawaban dengan tanpa ilmu, ternyata kemodorotan itu datang dari berbagai sisi. Pertama, kematian dirinya. Kedua, orang yang bertanya pun bertambah dosanya dari 99 menjadi 100. Dan dari kekeliruan fatwanya dia pun celaka. Meninggal dunia. Kenapa? Aljal. Kejahilan. Kisah yang kedua yaitu dikisahkan di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama seseorang yang luka dan dia junub. Jadi ada luka di badannya, lalu dia junub. Lalu dia bertanya kepada seseorang, dan ini di masa Nabi Wasallam, di masa para sahabat. Maka dia mempatwakan mandi. Jadi patwanya mandi kata orang itu. Akhirnya dia mandi dan meninggal dunia orang itu. Maka Nabi SAW mengingatkan, apakah kamu tidak ingat kepada ayat katanya? Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu musaidan thayyibah maka dikatakan qatalu Salah dikatakan apakah engkau tidak tahu kepada ayat yang memberikan ruhsah bagi orang yang tidak mampu menggunakan air untuk tayamu, maka telah dikatakan sungguh fatwa ini telah ikut membunuh artinya apa karena dia salah fatwanya dan keliru fatwanya maka sang pemberi fatwa ini seolah-olah dia telah ikut membunuhnya kenapa Yuk tibil jahli karena dia memberi fatwa dengan kejahilan dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Dia memberi fatwa dengan tanpa basirah. Dengan tanpa ilmu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abdi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta in lam yubqi aliman itakhadan nasru asan juhala fasuilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu lalu Nabi SAW menjelaskan hadis yang umum tentang bahaya kebodohan ini Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu diangkat dari seseorang yang alim menjadi bodoh. Tetapi diangkatnya ilmu dengan perginya para ulama. Dengan meninggal dunianya para ulama. Sehingga apabila tidak ada orang alim di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang tersisa adalah orang-orang jahil. Maka dia ditanya, maka dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min asrati sa'ah an yultamasal ilma minal asagir. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di antara ciri hari kiamat di mana ilmu diambil minal asogir minas supaha diambil dari orang-orang yang dangkal ilmunya diambil dari orang-orang yang sesungguhnya awam jemaah yang dirahmati Allah taala ini adalah peringatan-peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebodohan, dan bahayanya orang yang berpatwa dengan kejahilan. Tidaklah kita mengetahui <coughs> tentang kisah Bani Israel dan kisah Datu Anwa. Kisah Datu Anwa adalah ketika para sahabat dalam perang Hunain. Di mana dalam perang Hunain itu peperangan yang jumlah kaum musliminnya banyak. Tapi banyak yang baru masuk Islam. Maka mereka mengatakan ketika akan berperang, Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum datu anwat. Orang-orang kufar Quraisy suka bertabaruk dengan makhluk bertabaruk dengan pohon, bertabaruk dengan ini dengan itu. Maka ketika Nabi SAW bersama kaum muslimin dan di situ ada orang-orang yang baru masuk Islam. Ikannya masih ada waktu itu. Maka mereka mengatakan, wahai baginda Rasulullah, bikinlah bagi kami pohon untuk menggantungkan atau untuk cari tabaruk agar pedang-pedang kami ini punya kekuatan. Sebagaimana orang-orang kufar Quraisy melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan kamakan ahluhum ahliha Apakah kalian berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa? Maka apa kata? Innakum qaumun tajhalun. Tidaklah kamu mengatakan ini kecuali karena kebodohan. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahannya kebodohan. Wa yaqulul ulama dan para ulama mengatakan al-jahlu nau'an. Jahil itu ada dua. Jadi perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kejahilan itu ada dua Yang pertama Al-jahlu biadilah syariah wal jahlu bifahmi adilah syariah. Tingkatan yang pertama, kebodohan itu ada dua. Yang pertama, bodohnya seorang kepada dalil-dalil syar'i. Dan bodohnya seseorang dalam memahami dalil-dalil syar'i. Itu tingkatan yang pertama. tidak mungkin berada dalam petunjuk orang tidak mungkin akan dapat hidayah apabila dia jahil pada poin pertama ini pertama jahil kepada dalil-dalil syar'i orang berbicara agama tapi tidak tahu Quran tidak tahu hadis orang berbicara Islam orang berbicara hukum tapi dia tidak tahu Al-Quran dia tidak tahu hadis. Atau dia tidak tahu bagaimana memahaminya. Sebab terkadang orang tahu nas ayatnya. Dia tahu nas hadisnya, tapi dia tidak tahu memahaminya. Maka ini pun tidak mungkin selamat. Karena kata para ulama, mesti sahihun fid dalil wa sahihun fil istidlal. Karena seseorang itu akan berada dalam petunjuk apabila dalilnya sahih. Kemudian yang kedua, memahami dalilnya juga benar. Yang kedua, yakni al-jahlu bitanzilil ahkam alal waqi Yang kedua, bagian dari kejahilan, bagian dari kebodohan dan ini juga akan berbahaya. Itu orang yang jahil tidak faham, tidak mengetahui ilmunya, bagaimana dalil itu dipakai dalam kenyataan-kenyataan yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan fikhul waqi, kenyataan-kenyataannya. Dan ini pun sangat penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama hari ini menjelaskan tentang fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin secara khusus ahli sunnah secara khusus kaum salafin hari ini adalah bukan pada poin yang pertama tetapi pada poin yang kedua. Contoh wajibnya jihad. Orang mungkin bisa membawakan ayat-ayat tentang wajibnya jihad. Orang bisa membawakan tentang hadis-hadis tentang keutamaan jihad. Orang bisa membawakan tentang ayat-ayat tentang wajibnya memerangi orang kafir. Orang bisa membawakan ayat dan hadis-hadis diperintahkan kita memerangi orang kafir. Tapi terkadang orang akan bertanya, apakah orang yang kafir ini berhak diperangi? Kafir yang mana? Perangnya kapan? Siapa yang memimpinnya? dengan siapa berperang? Maka ini adalah ulama rasihun yang mereka sangat paham kapan harus berperang, dengan siapa harus berperang dan bagaimana berperang. Walaupun orang bisa memahami ayat waqatil musyrikin apa? perangi orang musyrik semuanya. Ayatnya benar. Tapi tanzil akan seperti orang-orang Khawarij. Demikian juga jamaah yang dirahmati Allah taala. Apa hukumnya mentahdir ahlu bid'ah? Setiap orang bisa membawakan ayat Quran, setiap orang bisa membawakan hadis, setiap orang bisa membawakan akwal ulama. Sepakat kita mengatakan ahlu bid'ah berhak ditahdir. Tapi tanzilnya ahlu bid'ah yang mana, kapan, di mana, apa maslahatnya, apa mabaratnya, apa tingkatannya. Ini yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit masalah yang timbul di tengah-tengah dakwah ini karena orang keliru bitanzilil adillah alal waqa'i. Bitanzilil hukmi alal waqa'i. Tidak sedikit terjadinya masalah fitnah, perpecahan, pertikaian disebabkan dia keliru dalam menempatkan dalil-dalil kepada kenyataan yang ada. Dia ada mulbasirah. Dia ada meikmi fikhil waqi' karena dia tidak punya basirah yang mumpuni, ilmu yang mumpuni untuk kenyataan-kenyataan yang ada. Wahadal jahal dan ini pun adalah bagian dari kejahilan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang-orang Khawarij ketika diajak dialog oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka membawakan ayat-ayat Quran. Pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Inul hukmu ila lillah. Maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menerapkannya ketika mereka menerapkannya kepada Ali. Ketika mereka menerapkan ayat-ayat ini adalah untuk apa? Untuk Muawiyah, untuk Amr bin As, Abu Musa al-As'ari, dan untuk para sahabat. Abdullah bin Abbas tidak men apa, tidak menolak dan tidak membantah dalilnya. Tetapi beliau membantah dari sisi menurunkan dalil kepada kenyataan yang keliru. Demikian juga hari. At-tahbir wal jarahu syar'un min syar'illah. Mentahdir, menjarah. Ini bagian syariat dari syariat Allah. Sunnah dari syari bagian sunnah. Jalan di antara jalan salaf. Bakia soal, tinggal pertanyaan. Apakah Anda mentahdir pulan alal ilmi wal hujjah wal barahin Apakah Anda mentahdir bulan ini dengan hujjah, dengan ilmu? Apakah Anda sudah tepat? Apakah Anda dengan keikhlasan? Apakah Anda dengan kewaraan? Am alal hawa? atau biduni Ataukah dengan hawa nafsu? Dengan tanpa alasan? Hada aidun jahal dan ini pun kejahilan. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah taala Imam Ahmad mengatakan ian bagi liman hamalan nafsu alal futya an yakuna aliman bil Quran yani bi aujihil Quran aliman bisahihi wasaqimi aliman bisunani. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hendaklah orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai pemberi fatwa dan menjawab setiap pertanyaan orang tentang agama memiliki tiga syarat utama. Pertama, dia tahu sendi-sendi Quran. Tahu tafsirnya, tahu umum khususnya, tahu mutlak muqayyadnya, tahu nasih mansuhnya, tahu asbabun nuzulnya. Yang kedua dia punya kemampuan untuk memisahkan hadis antara sahih dengan boifnya. Dia tidak boleh berfatwa dengan hadis yang boif, Dia tidak boleh berdalil dengan hadis yang boif, Dia tidak boleh berfatwa dengan hadis yang maudhu. Tapi dia berfatwa dengan hadis yang sahih. Yang ketiga dia harus tahu tentang hadis sunan. Kalau dia menfatwakan tentang bab wudu, berarti dia harus tahu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Kalau dia menfatwakan tentang bagaimana kefiah salat, dia harus tahu tentang hadis-hadis seputar salat. Kalau dia memfatwakan tentang masalah riba, dia harus tahu tentang ayat-ayat riba dan hadis-hadis tentang riba. Dan ini yang dinamakan alimun robbani. Laisa bi bukan dengan ra'yunya. Nah. jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim tadi menukil ucapan dari Imam <coughs> dari Ali radhiyallahu taala Lihat kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga apa? Setelah ulama Rabbani setelah tolobul ilmi. Digambarkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu hamajun ra'aun atba'akula naik. Adalah orang yang digambarkan seperti burung beo. Yang digambarkan seperti seekor kerbau atau sapi yang telah diikat hidungnya. Nah, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah taala pada poin yang ketiga ini. Kita antum para jamaah mau kelompok yang pertama atau kedua atau kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang ketiga itu orang yang melakukan amal dalam Islam yang semata-mata ya saya begini, saya melakukan ini semata-mata melihat gitu. Ya, karena guru saya, karena kiai saya, karena di tempat saya gitu. Dia mengamalkan amalannya tidak kepada cahaya ilmu, tidak kepada cahaya hujah. tidak di atas basirah. Nah, tolabul ilmi perhatikan. Orang yang dia beramal li ilmihi karena ilmunya yang sampai kepadanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, <coughs> maaf. Bukan tolabul ilmi, yang ketika dia datang ke majelis ilmu lalu dia mengatakan dan dia semata-mata mengatakan guruku mengatakan ini bukan tolabul ilmi orang yang pergi ke negeri Yaman setelah itu dia mengatakan syekhku berkata ini Bukan talabul ilmi orang yang pergi ke Mesir atau pergi ke Madinah atau pergi ke Mekah, dia mengatakan, guruku berkata ini. Tetapi talabul ilmi yang mengatakan, kalau Allahu, kalau Rasuluhu. Tetapi talabul ilmi yang hakiki, dia yang mengatakan, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. wa ajhalu min hadha dan lebih jahil daripada orang ini artinya orang yang mengatakan guruku berkata yaitu orang-orang yang menghukumi orang lain sesat dengan perkataan gurunya ba'du talabatul ilmi yarji'una minal yaman wa yarji'una minal madinah wa yarji'una min makkah fayubadi'unan nasa bi aqwali syuyuhihim. La Allah wa la Rasulullah. Sebagian tolabul ilmi hari ini dia menghukumi temannya dengan mubtadi, dia menghukumi temannya dengan sesat, bahkan gurunya dengan semata-mata karena guruku telah mengatakan ini. Dia tidak mengatakan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "Hada laisa talabul ilmi." Dan ini yang dikatakan apa? Hamadun ro'aun atba'akula naikin. Dia adalah laksana seekor kerbau. Dia adalah seekor sapi yang telah diikat hidungnya. Hadalah satu lebul ilmi. Talabul ilmi yahkumun nasa bil ilmi. Yahkumun nasa bil hujjah Tolobul ilmi adalah orang yang menghukumi orang dengan ilmu, dengan hujah, dengan barahin. Labi akwari rijal. Tidak dengan perkataan orang. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajhal min haga Man yakuluna luhumal ulama' dan lebih jahil dari orang ini adalah orang yang memakan dagingnya para ulama. Ba'du talabatul ilmi yantakiluna min asyuyuh ila syuyuh takilu min syai'in ila syai' wa ba'da dzalika yubadiru ba'da dzalik ba'da dzalik dan orang yang lebih jahil dari yang tadi adalah orang yang berpindah dari satu guru ke guru lalu dia menghukumi guru pertamanya dengan mubtadi, dengan sesat, dengan alasan sesuatu yang dia dapatkan dari perkataan yang lainnya. pada jahal. Dan ini adalah kebodohan. Lam yastadiu binuril ilmi walam yalja'u ila ruknin wasiqin. Di mana ini adalah tidak bersumber kepada cahaya ilmu dan tidak bersumber kepada ilmu. Tidak bersumber kepada sumber yang kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kewajiban menghormati orang alim. Dan kewajiban kita untuk memberikan udur kepada kekeliruan seorang alim ketika mereka beristihad dan ketika mereka keliru dalam istihadnya. Li'annal luhumal ulama masmumah. Dan wajib kita menghormati ulama. Oleh sebab itu, Abdullah ibn Sal al-Turtusi beliau mengatakan, la yazalu an-nas bi khairin ma'abbamu sultana wal ulama'a fa idza abamu haddaini aslaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa idza istahabbu hadaini aslaini afsadallahu dunyahum ukhrahum Al-Imam Abdullah Sahal Turtusi belum mengatakan senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan para pemimpinnya dan mengagungkan ulamanya. Jadi mengagungkan ulamanya. Apabila mereka mengagungkan kedua perkara ini, memuliakan kedua perkara ini, maka Allah akan menjadikan baik urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Dan apabila mereka menghina, menghinakan, merendahkan kedudukan para pemimpinnya, kedudukan ulamanya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan rusak urusan mereka dalam perkara dunia dan perkara akhiratnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perhatikan ada poin yang terakhir ini. Nabi Hasan menjelaskan tadi, "Inna min asrati sa'ah." an yul tamasal ilma minal asogir. Sesungguhnya di antara ciri hari kiamat diambilnya ilmu minal asogir dari orang-orang awam di antara mereka. Di orang-orang safihnya, di orang-orang jahil di antara mereka. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ilmu hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Itu ilmu yang sangat mulia. Dan pada zamannya itu zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'un tabi'in zaman di masa di situ seperti Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ali Al-Madini, Imam Abu Hatim, dan sekian perjalanan. Maka yang berbicara jarah wa ta'dil adalah ulama ar-rasihun. Mereka yang handal. Mereka yang memahami fikhul adillah wa fikhul waqi' Mereka yang memahami tentang dalil-dalil fakih kepada maknanya kemudian juga fakih kepada kenyataan-kenyataan. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala catat ketika ilmu ini diambil dibicarakan oleh seluruh kalangan bahkan oleh orang-orang yang jahil Bahkan seandainya dia pun belajar, maaf, ada di antara orang-orang yang duduk di beberapa tempat yang tidak tamat tuh fatusania, kita belugoh. Ada yang tidak tamat Kotrunada, ada yang tidak tamat fathul majid, ada yang tidak tamat bulugul maram. Tetapi ketika pulang ke Indonesia menjadi orang terkenal karena berbicara jarah wa ta'dil. Fahadih musibah wa hadal jahl. Kenapa dikatakan bodoh? Orang yang paling bodoh alladhi la ya'rif annahu jahil. Orang yang paling bodoh adalah orang yang dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dia bukan makomnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Dan ini adalah kegelapan kebodohan. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sebagai penutup dalam kalimat yang singkat ini saya akan menyebutkan dua hadis saja yang menunjukkan bahwa ilmu dan kefakihan adalah sebuah cahaya yang dengannya orang akan berada dalam kebaikan dan dengannya orang itu akan berada dalam petunjuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan Ali radhiyallahu taala anhu Disebutkan di dalam Bulughul Maram ketika memberikan fatwa tentang orang yang junub kemudian cuacanya dingin. Jadi cuacanya apa? Dingin. Yang apabila dia mandi mungkin sakit bahkan mungkin meninggal dunia. Maka beliau berpatwa untuk bertayamum. Dengan membacakan ayat Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah Kalau kamu dalam keadaan sakit atau sedang bepergian atau telah menunaikan kodo hajat atau telah berjima lalu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan soid yang suci Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu fakih dengan ayat ini bahwa orang yang boleh tayamum itu ada dua kelompok. Jadi orang yang boleh tayamum ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang tidak mendapatkan air. Jadi tidak mendapatkan air, airnya tidak ada. Kelompok yang kedua ada mulkudroh fistimalihi. Orang yang ada air tapi tidak mampu menggunakannya. Fawujuduhu ka'adamihi. Maka adanya seperti tidak adanya. Dengan ayat yang tadi. Maka inilah al fikhu Inilah ilmu. Dan Nabi SAW memberikan ucapan yang baik. Dengan sebab istihadnya yang benar dengan sebab istihadnya yang benar. Wada barokatul ilmi. Dan ini adalah berkatnya ilmu. Yang kedua, Nabi Hasan kedatangan dua orang. Itu dalam hadis Abi Sa'id Al-Hudri. Telah pergi dua orang. Lalu kedua-duanya junub dan tidak ada maaf. Lalu datanglah waktu sholat dan tidak ada air. Jadi ada dua orang bepergian, lalu datang waktu sholat dan tidak ada air. Maka kedua-duanya tayamum. Setelah mereka sholat, lalu mendapatkan air masih dalam waktu sholat. Maka yang satu mengulangi sholat dan wudhu. Jadi setelah itu wudhu dan sholat kembali. Yang kedua dia tidak mengulangi sholatnya dan mencukupkan dengan sholat yang pertama dengan tayamum. Maka kedua-duanya datang kepada Nabi SAW. Lalu menceritakan. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang mengulangi lagi sholat dan berwudu, laka ajaran bagi kamu dua ganjaran kata. Dan kepada orang yang tidak mengulangi sholat maka Nabi SAW mengatakan asab sunnah wa ajib salat. Engkau sesuai dengan sunnah dan telah cukup salat kamu yang pertama. Jadi salat kamu yang pertama cukup. Dan ini kefakihan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang pertama beristihad dan tentunya keliru istihadnya. Maka dengan itu dapat dua pahala. Pahala sholat yang pertama dan satu pahala dari istihadnya yang salah. Karena kalau beliau itu benar istihadnya, dia dapat tiga pahala. Satu pahala sholat yang pertama, satu pahala apa dua pahala istihadnya yang benar, tapi istihadnya salah. Maka orang yang tidak mengulangi sholat, Nabi SAW mengatakan, As-sabta sunnah kamu sesuai dengan sunnah. Dan sholat yang tadi cukup bagi kamu. Jadi artinya kalau para bapak, para ibu sholat dengan tayamum karena belum ada air, lalu tiba-tiba kita berjalan mendapatkan air dan dalam waktu sholat, maka tidak perlu mengulangi lagi sholat. Sholat yang dengan tayamum tadi adalah cukup. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini nah al-fikhu wal ilmu. Inilah kefakihan dan ilmu. Hatta dalam para sahabat berbeda derajat. Dan satu lagi sebagai penutup sebelum pertanyaan dan istirahat. Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu beliau junub lalu beliau beristihad kalau hadas kecil dari wudhu, maka yang diusap muka dan telapak tangan. Kalau dari hadas besar, berarti kalau mandi dengan seluruh anggota badan, maka diganti tayamum pun seluruh anggota badan. Fatamarabtu fi ini kama tamarugudabah, Maka dia berguling-guling ya di pasir seperti seekor binatang yang berkaki empat berguling-guling dia mengkiaskan. Tapi kiasnya keliru waktu itu. Maka ketika beliau datang kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, Innama yakfika hakada. Wahai Ammar, cukup bagi kamu begini katanya. <coughs> Lalu Nabi SAW mengusap begini, lalu mengusap mukanya. Jadi apa? Kefiah tayamum antara hadas besar dengan hadas kecil sama. Dan ini ilmu ya. Walaupun tadi amar itu ijihadnya keliru ya. Kemudian ditunjukkan kepada sebuah ilmu dan ilmu. Artinya apa? Bahwa maaf, ya ini kan istihad. Ketika istihadnya tidak sesuai dengan ilmu, tetap beda. Berat ya, orang harus apa? Harus berguling-guling. Tapi ilmu adalah mudah. Hadas besar cukup dengan apa? Musab telapak tangan dan musab apa? Muka. Wahada nurul ilmi dan ini adalah berkat ilmu dan itu adalah artinya apa? kegelapan, kejahilan. Demikianlah barangkali yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ya sebagaimana tadi panitia mengatakan seperempat jam atau sepuluh menit barangkali ada pengumuman maka sebelum pertanyaan dibuka kita mendengarkan beberapa pengumuman dari panitia. Silahkan. Jazakumullah khair saja Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita bersama dan dapat kita amalkan sebagai penyampaian. Uh, bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami telah menyediakan kertas yang kami letakkan di atas kotak yang besar. Nanti bisa monggo untuk mengambil dan mencatatnya. Uh, dan dalam kesempatan ini kami umumkan beberapa hal. Yang pertama, dalam rangka pengembangan dakwah pendidikan dan kegiatan sosial khususnya di daerah Purwokerto dan sekitarnya Yayasan Nidaul Islah telah menggalakkan program tabungan akhirat sehingga bagi para muhsinin yang hendak berpartisipasi bisa menghubungi yayasan atau dengan kontak person 081 542 94 kali 10 kami ulangi 081 542 94 kali 10 dengan nama atas nama saudara Hani atau bisa datang ke kantor sekretariat yayasan yang berada di SDIT Mutiara Hati yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Penisihan nomor 11B RT 5 RW 5 Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dan bagi muhsinin yang telah mengikuti program ini kami ucapkan syukran teriring doa jazakumullahu khairan. Yang selanjutnya alhamdulillah pembangunan pusat dakwah dan pendidikan berupa masjid dan aula telah dimanfaatkan penggunaannya. Yang mana untuk saat sekarang salah satunya digunakan untuk pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati dan alhamdulillah semakin banyak masyarakat yang mengamanahkan putra-putrinya untuk belajar di SDIT Mutiara Hati. Saat ini total jumlah telah mencapai 118 anak. Dan alhamdulillah di kelas 6 ini kita juga sudah mentarjatkan ada yang sudah hafid 4 juz. Alhamdulillah. Di mana sebagiannya untuk kondisi sekarang pembelajaran itu dengan jumlah total 118, 118 siswa ini sebagiannya masih menyewa tempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Penisian nomor 11B RT 525. Oleh karena itu kami berencana untuk membangun lima lokal baru semi permanen. Tujuannya adalah agar semua dapat kita satukan di tempat atau di pusat e, dakwah dan pendidikan kita yang beralamat di Kelurahan Tanjung RT 7 RW 1. Sehingga kepada para jamaah kami mohon dukungan kerjasama serta doanya agar proses pembangunan atau rencana pembangunan lima lokal tersebut cepat terrealisir. Adapun biaya yang dibutuhkan adalah kurang lebih sebesar 85 juta rupiah dan alhamdulillah telah terkumpul dari donatur sebesar 9 juta rupiah sehingga kurangnya masih kurang lebih 76 juta rupiah. Untuk itu sebagai bentuk ta'awun kami mengajak para jamaah semuanya untuk bisa membantu berpartisipasi dalam mewujudkan dan mensukseskan pembangunan ini. Bagi muslimin yang hendak berinfak atau membantu pembangunan ini dapat langsung menghubungi yayasan atau kantor sekretariat yang terletak di SDIT Mutiara Hati. Atau bisa juga melalui rekening Bank Mandiri Syariah Cabang Purwokerto dengan nomor rekening 706 838 6726. Kami ulangi, Bank Mandiri Syariah Cabang Purwokerto dengan nomor rekening 706 838 6726 atas nama Hani dan Tommy. Selanjutnya kami informasikan kajian-kajian yang diselenggarakan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Untuk kajian rutin Ahad kedua yang insya Allah pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 November atau pekan depan tempat di Masjid Agung Baitul Salam Alun-Alun Purwokerto pukul 9 hingga selesai bersama Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah dengan pembahasan fikih sorah Nabi. Yang kedua, kajian rutin ahad ketiga bersama Ustadz Arifin Ridin LC di Masjid Al-Furqon Losari Cilongok membahas hadis Arba'in Nawawi. Kemudian yang ketiga, kajian rutin ahad keempat bersama Ustadz Agus Dwianto LC di Masjid Gelora Indah Purwokerto pukul 9 hingga selesai dengan pembahasan tematik. Selanjutnya kajian rutin pekanan. Untuk setiap hari Selasa waktunya yaitu ba'da Mahrib hingga isya bersama Ustadz Asas LEZ LC di Masjid Agung Baitul Salam Alun-Alun Purwokerto dengan pembahasan kitab Riyadus Shalihin. Selanjutnya kajian rutin pekanan setiap hari Kamis bersama Al ustadz Zakaria Ahmad. Waktu ba'da Mahrib hingga isya yang terletak di Masjid Perintis Mujahidin Purwokerto atau Selatan Moro dengan pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang memiliki kesempatan kami harapkan untuk bisa hadir dalam kajian-kajian yang diselenggarakan sehingga bisa menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimohon setiap kajian yang dilaksanakan kami informasikan kepada seluruh jamaah untuk datang lebih awal sehingga lebih banyak lagi atau lebih banyak mendapat keberkahan dari majelis kita. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada informasi atau penyampaian yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya langsung saja kita buka sesi pertanyaan kepada para jamaah bagi yang sudah menulis surat, ah, menulis uh, tulisan untuk bertanya bisa langsung datang ke depan. Eh, pertanyaan yang pertama. Apabila kita menjadi imam dan setelah sholatnya dia mengetahui bahwasanya ada kotoran najis yang menempel di kakinya, bagaimana hukumnya? Ya, bagi imam orang tersebut dia mengulangi lagi sholatnya karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Kalau dia mengetahui setelah sholat itu bahwa di badannya ada najis, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Tetapi bagi para jamaahnya itu tidak wajib mengulangi sholatnya. Artinya bagi makmumnya tidak wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau seseorang itu tahu seseorang itu tidak dalam keadaan suci, lalu dia bermakmum kepada imam tersebut, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu tentang kondisi imamnya, maka sah sholatnya. Apakah rasa cukup dari ilmu merupakan kebodohan <clears throat> dan bagaimana cara memperbaikinya? Tentunya memang bagian dari kebodohan ketika orang itu mengklaim telah cukup dalam ilmu yang digelutinya. Karena dia tidak tahu akan luasnya ilmu itu. Oleh sebab itu tidak ada seorang ulama pun yang mengklaim bahwa dia telah menguasai seluruh ilmu dan tidak ada seorang ulama pun yang mereka berhenti dari mencari ilmu. Maka dengan itu kalau orang punya gelar ya, LC atau MA atau doktor atau profesor. Lalu dia menganggap bahwa ia telah sempurna ilmunya, maka tentunya itu adalah bagian dari kebodohan. Karena tentunya dia tidak mengetahui akan keluasan ilmu. Karena digambarkan al ilmu bahrun la sailalah. Ilmu itu adalah bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Maka dengan itulah para ulama seperti sekedar contoh ulama mutaakhirin Syekh Albani rahimahullahu taala ketika beliau diberikan taufik kepada ilmu hadis maka beliau tidak berhenti sampai akhir hayatnya mempelajari ilmu hadis dan meneliti ilmu hadis. Kemudian juga Syekh Mukbil rahimahullahu taala, Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala kita pun mengetahui bahwa para ulama atau dalam satu keilmuan terkadang ada perubahan dari satu saat kepada saat yang lain. Syekh Albani rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para muridnya di mana beliau juga terkadang menghukumi satu hadis satu saat mengatakan dhaif kemudian setelah itu melakukan penelitian kembali maka beliau mensohikannya juga tidak sedikit satu saat beliau mensohikan setelah beliau melitinya kembali maka beliau membawakannya dan demikian para ulama terdahulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau memiliki kaul qadim Kemudian ada kaul jadid. Jadi ada kaul kodim, kemudian ada kaul jadid. Artinya ada pendapat dalam satu saat kemudian beliau melakukan penelitian kembali lalu beliau menetapkan hukum setelah itu dengan hukum yang lain dan pendapat dengan pendapat yang lain dan demikianlah apa para ulama Bagaimana menurut syar'i? Apabila anak SD kelas 1 baik umurnya sudah 7 tahun atau kurang dari 7 tahun dibiasakan sholat berjamaah. Lalu ada program dari sekolah apabila belum sholat subuh untuk mengulang dan dan dan didampingi oleh guru di sekolah karena ada jawaban katanya membebani anak yang belum balik pertama tidak ada dalil ya bahwa sekolah SD harus enam tahun atau tujuh tahun ya dan juga tidak ada dalil bahwa mendidik anak dibatasi dengan tahun, nggak ada. Tetapi para ulama justru menjelaskan mendidik anak dari sejak belum nikah. Jadi mendidik anak sejak belum nikah. Apa yang dimaksud mendidik anak sejak belum nikah? Pertama, memilih suami yang soleh, memilih istri yang soleh selalu langkah pendidikan yang pertama. Karena tentunya anak yang soleh keluar dari orang yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan pun diawali dari sejak berjima. Jadi orang yang berbicara tentang pendidikan dia pun berbicara pendidikan itu ketika dia berjima. Salah satunya apa? Berdoa ketika dia berjima. Jadi berdoa ketika dia berjima. Sedang sudah barat tentu dalam hadis yang sahih yaitu hadis Abu Hurairah dalam sahih Bukhari di mana barang siapa yang akan mendatangi istrinya dia berdoa bismillah Allahumma janibna syaitana Wajani misyaitana fima razaqtana Jika Allah mentakdirkan punya anak maka anaknya akan dijaga dari bisikan syaitan la'natullah Pendidikan juga dilakukan ketika wanita sedang hamil. Apa saja yang dilakukan? Pertama, kita berdoa kepada Allah Ta'ala setidaknya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga salah satunya adalah berbicara tentang kesehatan. Seorang ibu, seorang bapak yang menginginkan anaknya baik ya, berbicara tentang kesehatan. Karena salah satu mungkin sekarang anak eh, autis, anak hiper dan sebagainya Sebagian para ahli mengatakan salah satunya adalah dikarenakan para ibu hamil tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Maka berbicara tentang pendidikan hatta ketika istri itu hamil. Berbicara tentang kesehatannya, apa yang mesti dikonsumsi, ya, makanan apa dan mengatur dan berbicara tentang pendidikan adalah ketika anak itu lahir mengakikahinya, memberi nama yang baik, menghitannya, kemudian mencukur rambutnya, ya, mentahniknya, rasa gembira ketika lahir. Ini semuanya adalah pendidikan. Kemudian pendidikan ini juga memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah Walaupun anak belum paham tentang bahasa. Tapi apa yang kita dengarkan adalah kalimat la ilaha illallah, tahmid, tasbih, Quran. Dan para sahabiah mengajari anak-anak sebelum balik untuk saum, bahkan saum Asyura yang itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura maka mereka mendidiknya. Maka mereka mendidiknya dan mengajarinya. Dan para sahabat mengajari sholat sebelum anak tujuh tahun. Kenapa? Karena kita lihat ada seorang sahabat yang banyak hafalannya dan umurnya kurang dari tujuh tahun dan menjadi imam dan diangkat oleh kaumnya walaupun belum tujuh tahun. Jadi walaupun belum tujuh tahun diajari. Ya. Akan tetapi sudah barang tentu kalau berbicara tentang ilmu pendidikan lain. Jadi nggak usah pakai dalil tentang tujuh tahun atau tidak. Karena kalau berbicara tentang klasikal itu bicaranya adalah berkaitan dengan bebannya, bukan berbicara tentang diajarinya. Kalau para ibu, para bapak mengajari anak tanpa harus sekian. Ya. Soalnya kalau berbicara tentang klasikal SD, SMP, itu udah ada SKKD-nya, ada SKL-nya, ada silabusnya. Itu yang dimasalah. Jadi mereka meneliti bahwa umur 7 tahun itu mampu dibebani sekian gitu. Bukan berbicara dengan ilmunya. Jadi jangan keliru. Kalau berbicara tentang mengajarinya sebelum menikah harus berbicara tentang pendidikan. Tapi kalau berbicara tentang oh ini dibebani sekian materi gitu. Ya. Hafalannya harus hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan fikih kan anak di umur 7 tahunnya ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran bahasa Arabnya, ada pelajaran bahasa Indonesianya, ada matematikanya. Ini yang jadi masalah. Maka para ahli meneliti Berdasarkan perkembangan otak manusia, para ahli mengatakan bahwa umur segini ini udah mampu gitu untuk menanggung beban. Tapi kalau berbicara tentang mendidiknya di rumah umur setahun dua tahun ya kan kalimat toiba pertama yang didengar pertama yang dikatakan ya itu kalimat-kalimat yang baik nah ini pendidikan tidak berkaitan dengan tujuh tahun ataupun delapan tahun ya Tapi berkaitan dengan hukuman ya ada. Makanya berkaitan dengan 7 tahun, 10 tahun berkaitan dengan hukumannya kan. Ukubahnya, bukan berkaitan dengan diajarinya. Bukan berkaitan dengan masalah diajarinya, tetapi berkaitan dengan hukuman dan bebannya. Tadi disebutkan ketika berhalangan menggunakan air disyariatkan bertayamum. Bagaimana kalau kita tetap menggunakan air tapi dihangatkan? Bolehkah? Ya. Al-ma'ul musakhon dalam istilah fikihnya, air yang dipanaskan boleh untuk mandi dan boleh untuk berwudu. Tidak mengapa. Jadi kalau cuaca dingin dan bisa menghangatkan air maka ya tetap mandi kalau dia junub dan berwudu ya dan air yang dipanaskan tetap suci hukumnya dan boleh untuk dijadikan sebagai alat bersuci berdasarkan keumuman ayat wa anzalna minas sama imaan tahura wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un Sesungguhnya kami menurunkan air dari langit untuk mensucikan kalian ataupun air yang suci. Jadi asal dalam air adalah suci. Sesungguhnya air adalah suci, tidak ada yang menajiskan kepadanya sesuatu apapun. Bagaimana hukumnya bagi seorang yang dia lupa belum mandi wajib, kemudian melaksanakan sholat duhur, asar, baru ingat ketika menjelang sholat maghrib. Allah taala alam baginya mengulangi sholatnya dan tartib sholat duhur, sholat asar, kemudian baru sholat maghrib. Dan itu apabila ya sesuatu yang mudah untuk kita melakukannya artinya untuk sehari tapi kalau dia udah lupa dan ingatnya adalah udah seminggu maka dia bertobat saja kepada Allah dan tidak wajib mengulangi seluruh solat yang dia tinggalkan ya apa yang dia sebelumnya belum mandi Allah taala alam dan ini berkaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Apakah ketentuan istijmar sama seperti tayamum itu harus boleh jika tidak ada air? Enggak. Kalau istijmar yaitu bersuci membersihkan kubul dan dubur. Jadi membersihkan kubul dan dubur artinya kubul bagian depan, dubur bagian belakang itu boleh beristijmar walaupun ada air. Jadi walaupun ada air. Jadi boleh beristijmar walaupun ada air. Tetapi sudah barang tentu membersihkan dengan air menurut pendapat yang rojih lebih abdol daripada apa? beristijmar. Hanya saja dalam beristijmar ada beberapa adabnya. Pertama, beristijmar itu dengan tiga batu. Dan Imam Ahmad Ibnu Hasan mengatakan wajib tiga batu. Jadi harus tiga atau yang sejenisnya, bukan batu. Kemudian yang ketiga adalah witir, ganjil. Jadi batunya ganjil. Kemudian yang ketiga ganjilnya tidak boleh kurang dari tiga Sebab ada hadis Naha Rasulullah SAW an yastajmi robi akoli min salah sati ahjar. Di mana Nabi SAW melarang untuk beristijmar kurang dari tiga batu. Wakala Nabi SAW wa idas tajmaro fal yutir. Dan apabila beristijmar maka witirlah. Kemudian tidak boleh beristijmar dengan kotoran dan tidak boleh dengan tulang. Yani birausin wala idhamin. Tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan kotoran seperti umpamanya bekas kotoran sapi kerbau yang udah kering lalu dipakai apa? Istijmar tidak boleh. Dan tidak boleh istijmar dengan tangan kanan. Jadi tidak boleh membersihkan dengan tangan kanan, tetapi adabnya dengan tangan kiri. Dan ketika istijmar tidak memegang dakar dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Dan itu adab ya berkaitan dengan istijmar. Bismillah. Ketika saya ziarah ke rumah mertua setelah masuk sholat asar tidak terdengar azan berkumandang. Kemudian saya sholat di rumah secara jamaah dengan istri dan anak. Satu jam kemudian barulah adzan berkumandang dari masjid. Apakah boleh saya mendatangi azan untuk sholat di masjid? yang kedua, apakah boleh jamaah di masjid yang selalu didirikan sholat tidak di awal waktu? Ya. Pertama, apabila memang tadi tidak mendengar azan tetapi udah masuk waktu sholat, maka sah sholatnya pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita ikut berjamaah lagi dengan jamaah yang ada di sana? Boleh mengulangi lagi, tetapi dengan niat sholat sunnah. Jadi tidak boleh meniatkan menunaikan sholat wajib, tetapi niat sunnah, artinya sholat berjamaah bersama imam. Dan bolehnya mengulangi sholat wajib dengan niat sunnah itu ada dalam beberapa hadis. Satu hadis itu hadis tentang Muad di mana beliau telah berjamaah dengan Nabi Wasallam, lalu beliau pulang ke kampungnya dan di kampungnya belum sholat maka beliau pun dijadikan imam artinya beliau mengulangi lagi sholatnya yang kedua ketika Nabi Wasallam melihat ada orang sholat sendirian di masjid maka Nabi Hasan bersabda, "Man yatasaddaq alaihi." Siapa yang ingin bersodakoh salat berjamaah bersamanya. Maka Nabi SAW menganjurkan salah seorang di antara sahabat salat di belakang orang itu artinya salat berjamaah tetapi dia sunnah. Iya. Iya. Kemudian Apakah jamaah di masjid yang selalu mendirikan sholat tidak di awal waktu? Ya, ya boleh kalau kita berjamaah di situ. Kemudian juga yang dimaksud di awal waktu, ya mungkin kalau 10 menit, nah itu masih di awal waktu insya Allah. Jadi itu masih di awal waktu. Dan kalau berbicara tentang boleh, ya boleh, tidak ada larangan dan sah tetap ya, sholat. Hanya saja kita mengetahui bahwa sholat yang paling abdol adalah di awal waktu. Satu lagi pertanyaan. terakhir. Bagaimana hukumnya menjadi makmum di belakang imam yang makhraj dan bacaannya terjadinya uh, sering salah. Wajibkah kita mengingatkannya? Apakah sholat sah atau tidak? Apakah sah sholatnya? imamnya. Nah, kesalahan dalam ilmu tajwid tentunya ada dua. Yang pertama yang dinamakan kesalahan yang sederhana. Ya, seperti umpamanya kurang panjang, kurang idgomnya gitu ya maka ini adalah tidak mengapa. Yang kedua adalah khotok jali. Ya, kekeliruan yang fatal yang merubah maknanya. Jadi yang merubah maknanya. Wa ala yang jelas begini mungkin pertama bahwa yang berhak untuk menjadi imam salat sudah barang tentu adalah al-aqrabi kitabillah yaitu orang yang paling baik bacaannya dan orang yang paling banyak hafalannya. Karena Nabi SAW mengatakan ya umul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Sebab Nabi SAW bersabda Mengimami satu kaum adalah Orang-orang yang paling banyak hafalannya Dan paling bagus bacaannya Itu yang paling berhak untuk menjadi imam Dengan syarat dia juga paham kepada fikih sholat Adapun hari ini memang terjadi musibah di sebagian besar masjid masjid kaum muslimin. Di mana para imam yang diangkat atau yang maju jadi imam banyak yang tidak benar bacaannya ataupun bahkan keliru bacaan-bacaannya. Maka apabila kesalahannya adalah tidak jali, ya sah sholat di belakangnya. Nah, akan tetapi apabila bacaan imam itu adalah fasid, maka para ulama mengatakan selama fasadnya bukan surah Al-Fatihah, maka sah sholatnya. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya adalah maknanya fasid dan bacaannya fasid, rusak, maka di sini tidak sah sholat. Bagaimana apabila kita mampu mengajukan kepada pengurus masjid untuk mengganti imamnya lebih baik. Ya. Kalau tidak, maka kita boleh sholat di belakangnya demi menjaga dakwah atau persatuan kaum muslimin di tempat tersebut maka tidak mengapa kita sholat di belakangnya, tetapi kita sholat dengan membaca sendiri. Jadi sholat dengan membaca sendiri, artinya al-fatihah, dan seolah-olah kita tidak berjamaah walaupun apa berjamaah. Nah ketika memang bacaannya rusak, tapi kalau yang dimaksud nggak bagus dalam arti nggak sempurna, ya umpamanya panjangnya nggak pas, idgomnya tidak pas. Tetapi dari sisi maknanya bacaannya masih benar dalam arti ya tidak merubah makna dari isi Al-Quran itu maka sah kita sholat apa di belakangnya. Kalau rusak maka tadi ya kalau kita di situ akan terjadi fitnah kalau kita tidak berjamaah. Kemudian juga akan menafikan dakwah, maka kita sabar tapi sholat dengan membaca bacaan sendiri, baca Fatihah, baca seluruhnya. Walaupun kita berjamaah, seolah-olah kita adalah munfarid. Wallahu taala a'lam. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di hari yang berbahagia ini. Ya, Mudah-mudahan kita termasuk setidaknya adalah kelompok yang kedua. Seandainya pun kita bukan kelompok yang pertama yaitu muta'allimun ala sabilin najah yaitu para pencari ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, di atas hidayah, di atas petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.